Namanya siapa namanya? Ilham Saiful. Hah? Ilham Saiful. Ilham Saiful. Tepuk tangan buat Ilham Saiful. Biar rame nih. Ilham Saiful pertanyaan yang sangat mudah dan sangat gampang untuk dijawab. Nama pohon larangan itu apa? Oh, diam. Kurang anak. Orang suruh di. Oh, Huldi. Hah? Iya, salah. Salah. Udah, duduk kembali. Gak <laughs> apa-apa, ente udah dapat pahala menghibur orang. Oke. Siapa lagi yang bisa jawab? Nama buahnya apa? Nama buahnya coba. Siapa yang bisa jawab? Coba tunjuk. Ya, ya kasih tuh ibu yang baju hijau, ya jilbab hijau. tuh oh, maju. Ah, jilbab hijau. Kasih tepuk tangan buat jilbab hijau. Masya Allah. Coba ya ibu. Ibu dari mana? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Fatima Nafis dari Stop. alamat Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Ya, siap. Apa bu nama buahnya? Buah Holdi. Salah. Dah ambil. Ya. Ya. Ya, udah ya. salah. Udah, udah. Ya. Gimana ya? Gimana cerita? Iya. Lah yang pertanyaan <laughs> Bingung kita. Karena jadi takut ngasih pertanyaan, lu oh, kagak usah dah. <laughs> jadi gak jadi nih. Mari nih, nih, nih, nih, nih, nih, Kasih, kasih. Ya. Ini selain mendengarkan saya di Ras FM, dengerin saya juga di KSNS. MNC Muslim, ya silakan. Namanya siapa Pak? Nama saya Muhammad Firmansyah. Ah, Muhammad Firmansyah. Nah, nama pohon itu apa? Buahnya pun mohon. Iya, mau buahnya ya mau bohongnya terserah ente Buah jatun, Hah? Buah jatun? Ya, salah. Ini gimana? Ini. Ya, ya sian banget ya disalahin terus deh. Ya terus gimana? Emang salah. Iya. Hah? Apa kok capi? <laughs> Ya, jadi capi. Gimana? Lele nggak gak ada yang bisa jawab, ntar ntar ntar lagi deh. Kalau jambu kelutuk salah lagi kali ya? Nah, lebih salah lagi. Hah? Makanya KSMR didengerin. Jam 7 sampai jam 8, Senin malam. Senin malam. Apa ya coba? Senin malam. 95,5 <laughs> FM. Jangan nonton sinetron dulu. Muhyiddin, Muhyiddin. Ayo, ada lagi. Eh, iya, ibu ibu kayak gitu. Ibu baca catatan. Ya, silakan bu. Gak usah berdiri, gak apa-apa. Kalian sama ya, Selamat sama ya. Ya, dari begitu ditanyakan. Ya, Bu, silakan Bu. Namanya Mbak Kolbi. Ya, ya, enggak salah salah. Kirain bener nih jadi gimana nih kok salah mulu? Gua apa tadi namanya? Lah emang taruh saya mau tanya, dengar dari mana nama buah Kolbi itu? Dari siapa? Tuh tuh tuh tuh ini tunjuk tangan anak kecil asik tuh. Ini asik nih, ini baru kuis namanya. Ntar tiap-tiap nanya, jawab. Dapat hadiah. Kagak enak banget. Ini baru kuis nih. Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Namanya apa? Honza, uh, Honzakub. Iya, salah. Udah semangat semangat salah juga. Ya, gimana? No no no no no no no no. no. Biarin deh teman-teman kan habis ini juga apel yang jawab. Ayo Bapak Jiko. Gimana ini ceritanya nih? Aduh. Yang repot kalau pakai buah pace gitu ya. Jadi nggak jadi ceramah begini urusan ini. Habis ini kalau salah saya gagalkan nanti saya cari kuis kedua. Oke, okay. siapa Bu? Nama Ibu? Ya. Nama saya Dewi ya. Siapa Ibu? Jom, Apa? Dewi dari lapangan Rasika Iya, tahu. Eh, eh. Ya, salah. Ini dia saling kolbi, kolba, kolbi, kolba, kolbi yang banget. Kan? Enggak denger dari mana sih? No, no, no, no, no, dia, dia. Ini, terakhir, terakhir nih, terakhir. Terakhir. Oh, no juga mau merah putih, bentar aku coba kalau ini. Nama Bari. Iya, nama Bari. Nama buahnya uh, bukan dari Allah, tapi dari apa? Iblis, putih. Iya betul, kasih hadiah. Ya dia bengong. Jadi yang benar apa? Dia benar. Dia benar kasih uang. Coba kalau ngomong. Coba. Ngomong ya, ngomong. coba, coba. yang yang nganga, yang nganga. Oh. Eh. Yang memberikan nama Khuldi itu bukan Allah, tapi iblis. Betul. Jadi saya tidak mengakui nama pohon itu Khuldi. Jadi ibu selama ini dengar tuh nomor pohon Khuldi dari mana? Buka surat Toha ayat 120. Ingat-ingat deh. Ingat-ingat surat apa? Surat Toha ayat berapa? 120. Bismillahirrahmanirrahim. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Eh lemes banget mentang-mentang gak dapat hadiah. Jadi Allah berfirman, setan iblis menggoda Nabi Adam, ngajak melanggar perintah Allah, deketin tuh pohon Adam. Itu pohon namanya pohon khuldi. Ho landal. Khuldi artinya kekal abadi. name bohong, name buatan, iblis. Kalau Allah nggak pernah sebut nama itu pohon, lihat di Al-Quran tidak ada satupun Allah menyebut nama pohon itu. Allah menggunakan isim ma'rifah wala taqraba hadihi asyajarah pakai alif lam ada satu pohon yang dituju Adam paham itu pohon yang dilarang setan ngarang itu pohon huldi Adam. Jadi namanya bukan huldi. Buktinya begitu Nabi Adam makan tuh buahnya keluar dari surga. Berarti namanya bohong. Berarti namanya bukan nama lo ini. Nama. Ini beda nih. Nama menamai beda. Nama bohong. Huldi wa mulkil kerajaan yang tidak akan pernah punah yang saya mau sampaikan di hadapan hadirin hadirat, kenapa kita perlu ziarah kubur ingat mati? Ini orang kalau sudah makan tiap hari buah holding tiap tidur nih ibu bapak lagi dibisikin sama setan biasanya kalau pengen tidur. Besok ente pasti bangun. Suka begitu? Iya. Emang dengerin. Kan suka dibisikin begitu ya. Ya. Ini kenapa jadi kayak orang semua ini? Suka dibisikin besok pasti bangun. Umur kita masih panjang. Ini yang kita maksiat. Coba kalau kita hidup pagi takut tidak hidup waktu sore. Hidup sore takut tidak hidup pagi. Maka kita benar-benar dalam beramal. Makanya kedatangan kita di sini bukan hanya untuk hura-hura, tapi terlebih daripada itu kita tadabur alat, kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu Akbar. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan dapat mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya,